Nah, kita praktekkan penggalan-penggalan ayat contoh-contoh pada pelajaran 45 dan 46. Ya, tafadhol diikuti. Qaba qausaini ya. Jadi diusahakan kita bersambung bacaannya ya. bukan hanya menyambung huruf demi huruf namun kalimat demi kalimat juga disambung ya. seperti contoh yang tadi kita baca contoh ini ada dua kalimat ya. qaba qausaini ya. maka diusahakan membacanya disambung semua qaba qausaini qaba ya jadi begitu membaca ba pada qada ya, kita hanya membaca satu harokat kemudian langsung berpindah kepada huruf qaf pada kata berikutnya qaba qausaini ya kalau masih belum bisa menyambung kalimat demi kalimat ya Hasan mungkin dipelankan bacaannya ya, bacaannya dipelankan ya, sehingga seimbang harokat-harokatnya dan bisa bersambung kalimat dengan kalimat yang berikutnya saufa yura saufa yura baina yadayhi baina yadayhi sawta azabin, sawta 'adzabin fawzan 'aziman fawzan 'aziman حولين كاملين يوم يقوم بمسيطر وما هي بعورة طيب Coba diulangi tiga baris semuanya coba baca taba contoh cara membaca ya ayat-ayat atau penggalan ayat pada mutakalah 45. Baik. <clears throat> Sekarang anak persilakan kepada masing-masing yang ditunjuk untuk membaca satu baris ya. Kontol yang paling dekat dengan mikrofon baca satu baris baris keempat ya, dibaca قال يا ليت لنا يا ويلتى ليتني يقولون يا ليتنا Ahsan, barakallahu fiik. Berikutnya. ولا يخافون لومة Aula laka fa aula Ulangi. Aula. Aula laka fa aula Zawatai ukulin Naam. Zawatai ukulin ahsan. Berikutnya. Baris berikutnya. غير ناظرين إناه Ulangi lagi. غير ناظرين إناه تكون عليه وكيلا قال لمن حوله Baik. Contoh yang pertama ulangi. Wai. Usahakan yaknya betul-betul dari lidah. Waira. Bukan waira. Wai. غير ناظرين إناه Taib dengan menebalkan wo nawi wi. Nah, karena ini huruf wo kalau tidak tebal jadinya huruf zal. Nawi. Ya, coba ulangi. Satu contoh aja. Ghayra. Ghayra nadhirina inahu. Ahsan. Baik. Berikutnya. Lima baina yadaiha huwa maulana bainana wa baina qaumihana. Naam. Mbak ulangi contoh pertama dan kedua. Pelan-pelan. Lima. Lima baina yadaiha. Ahsan huwa maulana nah, masih keliru masih keliru yang contoh kedua huwa huwa maulana eh ya mau ya mau yang panjang huwa maulana nah, huwa panjang tidak wawunya huwa pendek, pendek. Eh. kalau pendek langsung ke mim huwa maulana ahsan bainana wa baina qaumina belum baina wa baina qaumina belum bainana ya. ya. bainana wa baina qaumina ahsan nah, berikutnya au bi aitina khina mautiha au arada syukura ya, contoh terakhir belum au arada syukura ya jadi masih dibaca apa adanya Syukuran ya, masih oh. dibaca tanwin sebagai tanwin au arada syukuran au ado au arada syukuran baik Hasan berikutnya lahu ma baina aidina yakuna ma yakuna ini. ulangi yakuna ini. ulangi eh, takuna takuna ini. baik fakula lahu qawla qawlan masih dibaca tanwin qawlan fakaula fakaula lahu qawlan belum ulangi belum benar faqula faqula lahu qawlan ya kalau dibaca tanwinnya berarti tidak panjang qawlan ya. faqula lahu qawlan qaf dhammah faqu faqu faqula faqula lahu qawlan ahsan berikutnya Zalika khairul fi Raudatin, fi Raudati. baik tadi yang pertama gimana zalika zalika khairun khairun tidak panjang oh. khairun khairun khairun zalika khairun masih panjang kan? masih panjang. kalau berhenti <laughs> memanjang zalika khair ya, kalau berhenti gitu tapi kalau tidak berhenti tidak panjang zalika khairun Zalika khairun. Khairun, khairun. Dzalika khairun. Masih panjang ya? ya? Masih kurang pendek sedikit. <coughs> Coba dipelankan. Dzalika khairun Zalika gitu. Dzalika khairun. Lumayan. Ya, <laughs> cukup. ومن حيث ما ليس لك به ulangi ma ما ليس لك به Baik, Ahsan. Jadi lamnya وآت lamnya وآت dibaca lamnya dibaca fathah dulu, betul. Jadi tidak malaisa tapi malai, ya, betul. ما ليس لك به وآتينا موسى Baik, Ahsan, cukup. Berikutnya. Ya. Tamilu malain ma Tamilu mailan aziman Waliya fiha ma'aribu Baik Coba ulang lagi Tamilu Tamilu mailan aziman nah, Jadi tanwin Dia butuh di sempurnakan gunahnya tamilu mailan aziman tidak cepat berpindah ke ain tamilu mailan aziman tidak diberi tamilu mailan aziman itu yang keliru yang betul mailan lan diberi apa gunah yang sesuai ya, secukupnya tamilu mailan aziman tamilu mailan aziman Hasan. terus walia? Walia fiha ma'aribu Walia panjang atau pendek wabunya lamnya yaknya gimana lamnya pendek atau panjang Walia? pendek pendek pendek semua ya ulangi Walia. Walia fiha ma'aribu ahsan barakallahu fiik berikutnya لئن آتيتنا صالحا فسوف يكون لزاما Ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya. فلا جناح عليك Bedakan ha dan ain, ya. فلا Diperjelas. جناح عليك أينما تكون Nah, berikutnya. fala yasi fala yasilu fala yasiluna ilaikuma hata lima tu'aduna baik yasi sad uh, eh, ditebalkan yasi yasiluna ya, yasiluna sehingga beda dengan sin yasiluna sekali lagi fala yasiluna fala yasilu so si so si si ya si si ya si fala yasil fala yasiluna ilaikuma baik berikutnya hayhata lima tu'aduna nah Hasan berikutnya wa kana baina dzalika qawama qawaman baca apa adanya wa kana baina dzalika qawaman wala mauludun huwa jazin Ahsan berikutnya وما كفر سليمان ma labithu khaira sa'atin Taib, barakallahu Berikutnya Akhafu in asaitu fa uwariya akhi Hasan. Halaman berikutnya. Bismillah. ليريهما سوآتهما قال ذلك بيني وبينك Nah, ulangi yang kedua. Yang kedua. Dali- Ya, qala. قال ذلك بيني وبينك Kurang panjang. Baini ada ya setelah nun. Oh iya قال ذلك بيني وبينك Ahsan, barakallahu fiik. Berikutnya. radio. رأيت أحد عشر كوكبا لعلى هدى أو في ضلال Baik, ulangi. La'ala hudan. لعلى هدى أو في ضلال Baik, ahsan. Berikutnya. لكي لا يكون عليك حرج قال موسى لقومه يا قوم Baik, ulangi dari awal. Likaila لكي لا يكون عليك حرج ulangi. Pelan-pelan lagi. Panjang pendeknya belum seimbang. Ya, likaila ini panjang yakuna likaila yakuna alaika harajun yaku kaf ya. bukan yaku kaf yaku kaku yakuna likaila yakuna alaika harajun aywa pindah dari alaika kepada kata berikutnya cepat alaika harajun alaika harajun alaika harajun dari kaf langsung ke ha cepat alaika harajun alaika harajun nah terlambat <laughs> alaika harajun alaika harajun ayo ah, coba ulangi likaila likaila yakuna alaika harajun terlambat lagi <laughs> nah kalau seperti ini mungkin perlu pelan lagi ya. likaila لكي لا يكون عليك حرج Ya, lumayan. Terus qala قال موسى لقومه يا قوم Nah, sempurnakan alifnya apa? Mad liqaumihi Ah, itu ya ada ya kecil panjang. قال قال موسى لقومه يا قوم Baik, barakallahu fiik. Hasan. Berikutnya. Monggo, Pak. Mas, Pak. Qala ya qawmi laisani bolalatun Belum, ulangi قال يا قوم قال يا قوم ليسني ضلالة Nah, ya qaumi mimnya pendek. Ya qaumi laisa. Ya, pendek. Langsung ke huruf lam. قال قال يا قال يا قوم ليسني ضلالة Laisa bi. Ba. Laisa, قال يا قوم ليس ليس بي ضلالة Baik, sekali lagi. Qala قال يا قوم ليس بي ضلالة Ahsan. Berikutnya. وما كان معه من إله Naam. Barakallahu fiik. Sampingnya. فوكزه موسى فقضى عليه كيف يواري سوءة أخيه Ahsan. Akhihi hanya pendek ya. Sawata akhihi. Ulangi. Kaifa كيف يواري سوءة أخيه Taib. Ahsan. Nah, coba kita pulang kembali lima baris pada awal e, dus e, halaman 59 ya. Coba kita baca halaman tadi dari atas. li Liyuriyahuma sawatihima Nah, Dari halaman 59 dari yang kita baca terakhir li Liyuriyahuma sawatihima قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك بيني panjang قال ذلك بيني وبينك قال رأيت أحد عشر كوكبا ulangi ra'aitu nah, jadi disambungkan ya la ala hudan au fi dhalalin la ala لكي لا يكون عليك حرج لكي لا يكون عليك حرج قال موسى لقومه يا قوم قال موسى لقومه يا قوم قال يا قوم ليس بي ضلالة وما كان معه من إله فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه كيف يواري سوءة أخيه كيف يواري كيف يواري سوءة أخيه كيف يواري سوءة أخيه uh, mungkin yang perlu diperhatikan ketika kita mendapati suatu kalimat ya huruf yang terakhir tidak panjang ya kemudian berpindah kepada kalimat berikutnya ya ini terkadang e, kalau tidak tepat ya menjadi keliru tentunya ya kalau tidak tepat ya keliru seperti contohnya e, yang di atas itu kola ya kola huruf lamnya kan pendek ya pendek kemudian setelah itu berpindah pada kalimat berikutnya nah ini kalau pendek ya harus cepat pindah. Qala dzalika. Ya, jangan tertunda. Kalau tertunda jadi panjang. Qala dzalika. Qala dzalika. Harus cepat pindah. Atau contoh yang baris berikutnya raaitu ya. Tu pendek. Di akhir kata pindah kepada kata berikutnya. Ya, jangan tertunda. Raaitu ahada. Ahada juga pendek. Ahada asyara Rod pendek juga. Asyara kawkaban. Nah, yang seperti ini perlu diperhatikan. Yang kedua, huruf yang sukun ya seperti tanwin misalkan. Ya, ini justru kalau tanwin atau sukun pada huruf-huruf yang lain dia butuh ada zaman ya, tidak langsung pindah. Ya, contohnya la ala hudan ya, dan diberi zaman dulu. Ya, tidak justru cepat pindah la ala hudan au fi dhalalin ya, diberi zaman la ala hudan dan au fi dhalalin ya. jadi zaman pada huruf sukun lebih lebih lama daripada harokat ya, huruf yang berharokat pelajaran berikutnya ya. kita beralih pada sukun selain huruf ya, wawu dan alif pada pelajaran 47 berikutnya 48 dan 49 ya, ini mensukun huruf-huruf yang tersisa ya. Taib. Nah, kita pilihkan pada pelajaran 47 huruf-huruf yang relatif masih muda ya. karena masih punya sifat rokhawah ya. masih punya sifat rokhawah yaitu sifat mengalirnya suara atau berjalannya suara ketika huruf disukun suara masih berjalan ya huruf-huruf yang tadi sebelumnya juga punya sifat rokhawah juga huruf ya sukun wawu sukun juga punya sifat rokhawah ya. alif punya sifat rokhawah mengalir suaranya ya Taib. namun alif wawu dan ya itu lebih mudah lagi karena punya sifat lin ya jadi di samping punya sifat rokhawah alif wawu ya punya sifat lin sehingga lebih mudah makanya kita awalkan Nah yang berikutnya pelajaran 47 ini huruf-huruf yang punya sifat rokhawah ya punya sifat rokhawah punya sifat mengalir suaranya ya. namun sudah tidak lagi ada sifat lin padanya nah jadi ciri-ciri huruf rokhawah kalau disukun suaranya tidak langsung berhenti melainkan berjalan ya, contohnya as ya. lidah tetap menempel pada pada tempat menempelnya As ujung lidah tetap menempel pada ujung gigi seri atas As Nah, biarkan dia menempel. Ya, sampai e, mengucapkan huruf yang berikutnya. Ah. Ya, jalan suaranya. Al az as ash af ah. Nah, coba ulangi. As. Lalu Baik. Sifatnya rokhawah dan juga sekaligus punya sifat istifal, suaranya ringan, terbaca dengan ringan. Baik. Kalau sifatnya rokhawah berarti uh, jangan dipantulkan suaranya. As, ya, jangan. Atau az atau az as ya, jangan. Biarkan menempel. Biarkan lidah menempel. Shin, ash, bukan ash. Ya. Af, bukan af eh ya, kita berjalan ya mengalir baik nah kemudian yang di dalam kurung itu ini memang kita berikan kalau eh, latihan khusus huruf-huruf sukun sebelumnya dhammah ya perlu kita perhatikan kalau kita mendapati huruf sukun sebelumnya dhammah ya saat kita mentomahkan huruf itu kan bibir maju u ya u nah coba u nah itu hak bagi huruf yang di u nah bila setelahnya ketemu sukun ya, maka ketika sukun atau ketika suara sampai pada huruf yang disukun bibir dikembalikan ya bibir dikembalikan us nah, ya, dikembalikan ke tempat semula us ya demikian caranya dan kaidahnya begitu karena huruf sukun ya sesuai dengan namanya tidak ada unsur harokat ya sukun ya diam eh, pada apa pada posisi asli coba uth uth kemudian uh uh ya uz uz nah, insyaallah demikian mudah Contoh-contohnya asqala. Nah, jadi tidak kita baca dengan suara terputus atqala, tapi biarkan mengalir asqala. Musqalatun. mithqalan, Ahmilu. Ahmilu. Yuhmadu. Yuhmadu sihrani adhaba تذكرة إذ قال Nah, hati-hati jangan sampai terpantul id qala ya, tapi biarkan berjalan. Id qala azka تزدري أزواجا berikutnya sin asro tasmiyata ishaqa shin ashhadu tushriku ashtatan ha ahda dari mana keluarnya huruf ha dari pangkal tenggorokan ya. ringan saja ahda tahlukati tahlukati ahluna ahluna aflaha aflaha tufsidu afwajan nanti huruf fa ya afwajan ya. mungkin perlu diingatkan huruf fa dan wawu beda makhrajnya af bibir dengan gigi adapun wawu bibir dengan bibir nah, sehingga berpindah makhrajnya afwajan Nah, berikutnya sukun pada huruf rokhawah dan isti'la. Masih sama seperti pelajaran sebelumnya atau pasal sebelumnya. Namun bedanya huruf-huruf yang berikut ini punya sifat apa? Isti'la sehingga ada sisi beratnya sedikit yaitu harus kita baca tebal. Ya. Walaupun mengalir tapi mengalirnya dengan suara yang tebal. Oh nah, tebal. Oh Coba Oh, Ya, jadi suara dinaikkan ke atas. Off. Off. Ya. Baik. Kemudian kita lompati huruf mud kita eh, akhirkan pembahasannya. Nah, langsung kepada huruf vo ya. Aw. Ya, huruf vo dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Aw. Ya. Kemudian wain. Aw. Ya, coba bahasa. ah. Af. Aw. Aw. Ya. Huruf-huruf ini saat disukun suaranya mengalir karena merupakan huruf rohawah Yang kedua eh, suaranya apa? tebal karena huruf isti'la. Ya. Coba kita ambil beberapa contoh. Akhraja. roja. Ya. ke bawah aslaha aslaha ya aghna azhara nah, kita ulang lagi akhraja akhraja aslaha aslaha aghna aghna أظهر طيب kolom yang paling belakang akhriju akhriju aslihu aslihu tausha tausha tausha, tausha cukup ya insyaallah ya, intinya kalau bertemu huruf-huruf rokhawah dialirkan suaranya pelajaran 48 eh, yang pertama sukun pada huruf-huruf lin umar lam nun ain mim dan ro. eh, sebenarnya huruf-huruf ini juga mirip dengan huruf rokhawah ya mirip dengan huruf rokhawah walaupun sebagian atau naam eh, dalam buku tajwid kita dapati huruf-huruf lin umar ini digolongkan sebagai huruf tengah-tengah ya, antara mengalir dan tidak mengalir ya. kalau rokhawah jelas mengalir ya, as ya. kalau huruf-huruf yang ini lin umar ya dikatakan tengah-tengah tidak mengalir e, secara utuh namun juga tidak tertahan secara utuh yang paling jelas e, adalah huruf ain ya huruf ain kalau kita sukun suaranya tidak langsung berhenti ya. mengalir dulu a namun mengalirnya tidak penuh mengalir saat lalu berhenti a a nah, tidak bisa kita teruskan lagi ya dia memang jatah untuk dipanjangkan ya sesaat saja. Eh. Nah, itu contoh huruf lain apa bainiyah, huruf tengah-tengah. Nah, huruf lam, nun, mim dan ra juga digolongkan seperti huruf ain oleh para ulama qiraah. Namun ikhwati fillah perlu kita perhatikan sebenarnya huruf-huruf lin Omar mirip dengan huruf rokhawah. Intinya mengalir suaranya ya. Sehingga kalau kita mensukun huruf-huruf ini tidak boleh ada kol-kolah ya tidak boleh suaranya berhenti namun berjalan. Nah, coba kita ambil contoh alhama. Alhama. Nah, lamnya sukun kan? Berjalan suaranya, tidak dipantulkan al ya. Atau berhenti alhama tidak tapi berjalan. Alhama. Alhama. An'ama. An'ama. A'siru. A'siru. Amlahu arhamu berikutnya ilhafan an'aman an'aman i'sarun amshajin irsadan irsadan nah demikian ya huruf-huruf rokhawah bainiyah mirip Baik. Halaman berikutnya nah, pasal berikutnya sukun pada huruf syiddah ya. <clears throat> huruf syiddah ada delapan ya, kita bahas satu persatu yang pertama kaf dan ta yang berikutnya hamzah kemudian pada pelajaran 49 huruf kolkolah ya. huruf kaf dan ta ketika disukun suaranya berhenti ya namanya huruf syiddah ya berhenti suaranya tidak bisa mengalir namun setelah berhenti diikuti dengan nafas ya untuk kaf dan tak berhentinya itu lalu langsung diikuti nafas ad ya ad ad ya kaf juga sama ak ak baik khusus huruf tak dan kaf berhenti lalu ada nafas mengalir ad ko ya, nafasnya keluarnya dari bekas tadi bekas lidah menempel pada gusi atau pada pangkal gigi At, at, ya ya bukan dengan berpindah kepada apa tempat huruf sin At, bukan At, ya lepas kemudian ada nafas At, ad ak, da, yud la tuk wa mak maknunun nah, coba dicontohkan ya tadi sampai mana ya ko ya atqa ulangi atqa ya akda belum nampak ak akda tutla yutla yutla ya tukhwa yatluna coba didekatkan sedikit yat yat yatluna belum nampak yat Yad luna. Nafasnya dikeluarkan. Yad luna. Yad luna. Nah. Maknunun. Maknunun. Maknunun. Ahsan. Barakallahu Baik. Sampingnya. Audio pengarap. Bawahnya lagi ya Pak, atroba. Atroba aknana matrobatun akromani yaktubuna atqakum. Baik. Belum nampak ya? Nafasnya belum kelihatan. Oh, belum ya. ya. Jadi Sampai kalau tak bukan mantul suaranya ad tapi ad at. Eh, Jadi lidah lepaskan. soalnya nanti muncul nafas ya, otomatis. At, at. Ya. Coba. roba, At at at roba, roba, nana, mat robatun, at romani, yak tubuna, At atqakum. Apa terakhir? Atqa atqakum. Kum. Kum. Iya, atqakum. Atqakum. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Insyaallah jelas ya. Ya, masing-masing merasakanlah. Ya, merasakan dirasakan nafasnya keluar enggak? Ak ak coba lagi. Ak at ak ad ak nah, jadi tidak dengan suara ak ya, atau ad ya. atau bahkan tidak sama sekali ak romani ini juga kurang ya. berikutnya sukun pada hamzah nah sukun pada hamzah ya caranya menghentikan suara secara seketika mak ya dari makhraj hamzah di pangkal tenggorokan ya suaranya langsung berhenti dan tidak mengalir tidak diikuti suara tidak pula nafas mak ya coba mak ya kemudian berhenti sesaat berhenti sesaat baru kemudian terbaca huruf yang berikutnya ya berapa lama jeda suara tadi berapa lama ya tidak lama-lama ya langsung saja tidak langsung makwa tidak ya. tapi ada memang ada suara yang uh, berhenti saat ya makwa gitu birin ya yuk da nah begitu jadi tidak langsung uh, berhenti tapi langsung berpindah ke huruf berikutnya. Contoh yang keliru seperti ini tadi. Ma'wa atau bi'rin ya. Yukta tidak. Tapi juga tidak lama-lama. Ma'wa ya, ini juga salah. Bi'rin ya. Nah, sepanjang apa? Nah, kalau ingin kita ukur bisa antum ganti hamzah dengan huruf mad ya. Contohnya uh, sya'nin ya. Sya' nin diganti alif Shanin nah gitu Shanin Shanin Basin basin nah, gitu. dan memang sebagian apa riwayat membaca hamzah yang sukun seperti ini dengan alif atau dengan huruf mat ya. yukta dibaca yuta sebagian kiroah jadi kalau kita ingin mengukur e, berapa lama jedanya ya mungkin bisa disajarkan dengan e, cara kita menggantikan hamzah dengan huruf mat tu ti tu ti nah yuk ta yu ta wallahu a'lam Kemudian pelajaran 49 sukun pada huruf kolkolah. Ya. Sukun pada huruf kolkolah. Huruf kolkolah termasuk huruf syiddah juga. Ya. Jadi huruf syiddah ada delapan Satu Hamzah Dua tiga Kaf dan Ta ya, Kalau Hamzah tadi tidak ada Nafas yang mengalir Setelah suara berhenti Kaf dan Ta setelah berhenti ada nafas mengalir Nah ada pun yang berikutnya lima huruf eh, Huruf kolah Begitu suara berhenti langsung diikuti apa suara kolkolah ya. Taib. Contoh saja, taqo ya, taqo ya. Suara tadi bukan suara harokat, tako. Kalau harokat kan tako. Ini take. Ya. Ya, kalau ba khube. Ya. ya kalau harokat khuba, khubi, khubu. Ini khube. Ya. Dan cepat begitu menyentuh ya dua alat pengucapan langsung dibuka ya langsung dilepaskan namun tidak seperti kita mengharokati taqwan يطوي خبرا تجري عدوا ya kita ambil contoh kolom pertama aqwamu atharu abrasa أجدر أدبر Nah, coba ulangi. Aqwamu. Aqwamu. Aqwamu. Aqwamu. Ajdaru. Adbaru. Baik, demikian. Kemudian perlu diperhatikan saat kita mengkolkolah jangan kita sisipi dengan hamzah ya. Contoh yang kurang pas aqwamu, atau abrasa. Be, eh, tidak ada bunyi hamzah yang disisipkan abroso gitu. abroso bukan abroso, Ajdaru. Usahakan demikian. Ada tidak ada suara hamzah. Baik. Kemudian kita sering mendengar pembagian qalqalah ada kubro ada sugro ya Kolkolah suro yang mereka maksudkan adalah kolkolah pada tengah-tengah bacaan ya. Seperti yang tadi kita baca huruf-huruf kolkolahnya disukun dengan sukun asli dan di tengah bacaan. Di tengah kata atau di tengah bacaan. Ya, ini namanya kolkolah suro. Ya. Kemudian kolkolah eh, yang di akhir bacaan itu disebut dengan kolkolah kubro. ya jadi kalau qalqalah kubra, kalah di akhir bacaan. Qul huwallahu ahad. Nah, ini kubra. Allahus samad. Ya. Tapi kalau di tengah bacaan qalqalah sughra. Nah, ada yang menambahkan qalqalah kubra adalah qalqalah yang di akhir bacaan dan pada asalnya eh, bukan sukun ya. Bukan sukun seperti yang tadi kita contohkan qul huwallahu ahadun ya dalnya sukun tidak aslinya tidak tapi dhammah nah Allahus samadu ya asalnya dhammah juga lalu diganti dengan sukun karena diwakafkan nah, nah sehingga ada yang mengatakan yang namanya qalqalah kubro itu terjadi kalau pada aslinya bukan sukun aslinya harokat namun disukun karena wakaf ya. Jadi wallahu alam e, yang jelas e, tidak ada perbedaan dalam praktek antara qalqalah sughra dan kubra ya. Dalam praktek tidak ada bedanya qalqalah sughra dan kubra ya. Walaupun mungkin qalqalah kubra lebih jelas karena dia di akhir dan tidak ada huruf yang berikutnya, namun kalau kita cermati ya dan demikianlah yang diterangkan oleh e, guru-guru uh, guru-guru kami bahwa kolkolah suro tidak beda dengan kolkolah kubro ya jadi kalau di akhir pun tetap suaranya jangan diakhiri dengan hamzah ya ahad bukan ahad ya biasa saja ahad ya ya Allahus samad bukan Allahus samad baik Coba kita baca contoh-contoh bacaan qalqalah di akhir bacaan. Lam yatub. Lam yatub. Ya, dua contoh terakhir atau dua baris terakhir. Lam yatub. Lam yatub. Lam yalid. Lam yalid. An akhrij. An akhrij. Lam yukhlaq. Lam yukhlaq. Langsung, jangan ditunda. Lam yukhlaq. Ya. Kalau ditasydid baru nanti ada penundaan. Lam tuhita. Lam tuhita. Ya. Fala tadhhab. Fala tadhhab. Yang kolkolah yang mana? Baknya. Zal jangan kolkolah. Fala tadhhab. Fala tadhhab. Fala taq'ud. Fala taq'ud Yang kolkolah mana? Qafnya dan dalnya. Yang dua-duanya dikolkolah. Fala taq'ud. Fala taq'ud. Walam tarqub. Walam tarqub. Yang kolkolah baknya saja roknya hanya bergetar walam tarqub ولم ترقب wala yarhaq ولا يرفق wala tushtit ولا تشفق tuyopo ya, shin bukan kol bukan huruf kolah tush mengalir wala Tush tushqitu ya, Baik. Allah kita cukupkan dulu pelajaran kita. Nah, jadi Insya Allah kita simpulkan setiap huruf yang sukun suaranya mengalir. Ya, kecuali apa? Kecuali huruf syiddah ya baik itu hamzah suaranya berhenti huruf kaf dan ta diikuti nafas kemudian huruf qalqalah diikuti suara qalqalah ya sebenarnya masih ada satu lagi huruf istitolah namun kita akhirkan saja karena ini butuh contoh dan waktunya sudah habis nah maka insya Allah kita akhirkan pelajaran sukun pada dhad ya pada pertemuan yang akan datang biidznillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajma'in subhanakallahumma